Akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan masalah tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam banyak hadis yang menunjukkan terlaknatnya orang-orang yang membuat taswir sebab asal mula terjadinya kesyirikan yang terdapat di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah disebabkan karena surah pembuatan patung dan patung dari surah di mana mereka membuat patung-patung dan mereka memberi nama masing-masing dari patung tersebut dengan nama-nama orang-orang yang saleh yang ada di zaman itu yang menyebabkan mereka melakukan sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh maka para syaitan membisikkan kepada mereka dengan berbagai macam bisikan-bisikan penyimpangan yang akhirnya mereka pun terjatuh dalam syirikan. Sebagaimana yang ma'ruf dari penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra maka beliau menyebutkan bab ini disebabkan karena permasalahan ini. Demikian pula dari sisi yang lain bahwa orang-orang yang melakukan taswir maka mereka seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Mereka yang membuat patung ataukah membuat gambar-gambar dari gambar-gambar atau lukisan yang di dalamnya terdapat ruh seperti manusia ataukah hewan dan yang semisalnya maka mereka ini seakan-akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya sehingga Allah Azza wa Jal akan memerintahkan mereka nanti pada yaumul qiyamah. Untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat. Menghidupkan apa yang telah mereka gambar. Dan mereka lukis. Dan itu sebagai ta'jiz. Untuk melemahkan mereka bahwa mereka tidak akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu telah datang hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat yang sahihah yang menunjukkan diharamkannya seseorang untuk menggambar sesuatu dari makhluk hidup. Yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah makhluk yang di dalamnya terdapat ruh. Seperti manusia. Demikian pula para hewan. Adapun makhluk hidup berupa tumbuhan, pepohonan, dan yang semisalnya yang tidak terdapat ruh padanya maka ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan Bagaimana yang dikatakan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian dan itu adalah pendapat Mujahid bin Jabir rahimahullah taala berpendapat bahwa juga tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menggambar, gambar dan melukis pohon, pepohonan dan yang Semisalnya. Dari tumbuh-tumbuhan. Namun yang sahih dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang dikuatkan oleh pendapat jumhur dari kalangan para ulama menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah menggambar sesuatu yang padanya terdapat ruh dari kalangan makhluk hidup. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Dan sungguh sangat banyak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan diharamkannya menggambar ini. Diharamkannya melukis. Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau telah menyebutkan sekian banyak hadis dalam kitab beliau Gharatul Fisal alal mu'tadin alal kut ala kutubil ilal pada bagian akhir dari kitab tersebut di saat beliau membantah Ali Ridha yang mengeritik tulisan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala tentang hadis-hadis mu'alla. Hadis mu'alla zahiruha as-sihhah. Dibantah oleh Ali Ridha dan disebarkan tulisan dia tersebut di beberapa koran yang ditulis dengan berbahasa Arab. Maka Syekhuna rahimahullah ta'ala membantahnya dalam kitab ini. Dan beliau memberikan judul Gharatul Fisal alal mu'tadina alal kutubil ilal. Tatkala beliau menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan dari Ali Ridha maka beliau sempat mendapatkan foto yang terpampang di salah satu koran yang foto itu adalah milik dari Ali Ridha. Maka akhirnya beliau pun dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada Ali Ridha, maka beliau menyebutkan hadis-hadis tentang diharamkannya surah. Dan beliau menyebutkan sekian banyak hadis yang datang yang sabit, yang sahih, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang dilaknatnya, disebutkan tentang adab yang paling keras yang dirasakan adalah orang-orang buat gambar-gambar. Dan disebutkan pula bahwa mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat pada yaumul qiyamah. Dan disebutkan pula bahwa mereka dari apa yang telah mereka gambar akan ditiupkan padanya jiwa yang gambar-gambar tersebut nanti akan menjadi hidup dan akan menyiksa orang-orang yang membuatnya. Dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh beliau dari berbagai jalan. Dan dalam hal surah ini telah terjadi beberapa bentuk surah yang disepakati bahwa itu adalah haram. Dan terjadi pula khilaf dalam beberapa bentuk dan beberapa jenis yang disebut sebagai surah. Adapun seperti patung maka tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sepakat para ulama bahwa demikian ini adalah perkara yang diharamkan. Disebabkan karena bentuk-bentuk dan patung-patung tersebut dengan bentuk apa saja? Apakah bentuknya manusia seperti yang antum biasa lihat di sebagian tempat patung-patung yang besar ya dari sebagian yang dianggap sebagai pahlawan maka mereka pun membuat monumen dan membuat patungnya ataukah hewan-hewan kuda singa dan yang lainnya semuanya adalah diharamkan Sebab ini merupakan salah satu bentuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudahatu khalqillah. Demikian pula ini termasuk dari sunnatul musyrikin. Sunnahnya orang-orang musyrikin, kaum jahiliyah. Yang menyebabkan generasi-generasi mereka yang setelahnya terjerumus ke dalam perangkat syaitan, perangkap syaitan. Yang akhirnya mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, illatut tahrim. Sebab diharamkannya bukan hanya karena dikhawatirkan akan disembah. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga kata mereka sekarang tidak ada lagi ilah itu karena diharamkannya membuat patung hanya disebabkan karena dikhawatirkan akan disembah. Sekarang tidak dikhawatirkan lagi. Kaum muslimin sudah mengetahui permasalahan tauhid, sudah mengetahui itu tidak boleh. Subhanallah. Dan ini adalah perkataan yang batil tentunya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan salah satu tanda-tanda hari kiamat. La taqumu hatta ya'budu fi'amun an ummatil Tidak akan tegak hari kiamat ini sampai ada segolongan dari kalangan umat ini yang mereka kembali menyembah patung. Mereka kembali menyembah berhala. Menunjukkan kekhawatiran itu masih ada dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua, bahwa terlarangnya seorang itu membuat patung bukan hanya karena dikhawatirkan untuk disembah. Akan tetapi disebabkan karena al-mudahah, menyaingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah azza wa jal, dia adalah sebaik-baik pencipta dan tidak diperbolehkan seorang melakukan persaingan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik dalam hal menciptakan. Maka mereka-mereka yang meniru-niru ciptaan Allah, maka mereka akan diperintahkan nanti untuk menghidupkannya. Maka bentuk seperti ini tidak ada khilaf bahwa yang demikian ini haram. Bentuk yang kedua yaitu gambar-gambar atau lukisan yang tidak memiliki wil, yang tidak ada bayangannya. Yang berbentuk dua dimensi, ya. Tidak berbentuk patung, tapi hanya sekedar lukisan. Maka hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keumuman diharamkannya. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti dari hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Keadaan yang ketiga as gambar yang sekarang ini dikenal dengan bentuk foto ya al ya, gambar-gambar fotografi foto-foto yang tentunya dihasilkan melalui cahaya tertentu ya yang telah dibuat naam sedemikian rupa untuk me yakni apa menggambar sesuatu yang ada pada wujud aslinya. Nah, maka terbentuklah sesuatu yang disebut foto dan itu surah. Apakah yang demikian ini diperbolehkan atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Beliau berpendapat bahwa ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Dan yang demikian ini hukum asalnya boleh. Sebab bukan seseorang tersebut yang langsung melakukannya. Bukan dari perbuatan seseorang. Akan tapi berasal dari alat tersebut. Akan tapi berasal dari alat tersebut yang diciptakan. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan amalan seseorang. Berbeda dengan lukisan, menggambar. Di mana seorang menggunakan tangannya, lalu kemudian dia melukis sedemikian rupa, berusaha untuk mencocokkan apa yang ada dalam kenyataan. Adapun seperti foto, pada hakikatnya adalah memindahkan sesuatu yang asalnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti seorang misalnya ya uh, eh, mentaswir pohon. Pohon yang tersebut dalam gambar tersebut, dalam foto tersebut, itulah yang ada dalam kenyataan yang terlihat dalam wujud aslinya. Sehingga dari sini mereka mengatakan atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menganggap bahwa yang demikian ini tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Dan sebagian dari kalangan para ulama mengumumkan hadis tersebut bahwa ini termasuk surah. Tidak seorang pun mengingkari bahwa itu adalah surah. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sendiri mengakui bahwa itu adalah surah. Secara bahasa itu adalah surah. Sehingga termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna syaddan nasi azaban al-qiyamati al musawwirun. Siksaan yang paling keras pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang melakukan surah yang membentuk surah. Nah, dan foto termasuk dari surah. Nah, sehingga termasuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian pula apabila dikatakan ini tidak ada campur tangan dari manusia, bahkan ada ya. Bukankah seorang yang memotret tersebut dia menggerakkan tangannya? Nah, iya kan? Dia menindis. Nah, menunjukkan ada fiil dari dia. Maka muncullah foto. Nah, menunjukkan ada fiil. Ada perbuatan dari seorang. Sehingga orang yang memotret ini pun secara bahasa Arab dinamakan apa? Al-Musawwir, ya kan? Yang membentuk surah, membentuk taswir. Al-Musawwir. Sehingga para ulama menghubung, mengumumkan hadis tersebut. Apakah itu dengan eh, naam lukisan, menggambar atau dengan foto? Potret. Kedua-duanya adalah perkara yang diharamkan. Dan kedua-duanya termasuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Namun walaupun Syekh Muhammad bin Al Utsaimin rahimahullah taala yang membolehkan keadaan tersebut jenis fotografi namun beliau tidak membolehkan menggunakannya secara mutlak, secara umum. Seperti misalnya memotret dalam rangka untuk mengoleksi foto. Album. Album kenangan misalnya. Ya, terjadi acara walimahan, perkawinan, kemudian mereka motret ya, untuk jadikan sebagai kenang-kenangan atau dalam munasabah tertentu pada acara tertentu mereka motret lalu dikumpulkan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Ini haram. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Alla tad'a suratan illa tamastaha." Bahwa jangan engkau meninggalkan satu surah melainkan engkau hilangkan. Kau hilangkan. Maka mengoleksi foto ya, yang itu adalah surah, itu pun tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan apa faidah yang yang yang kadang mereka gunakan potret tersebut atau foto tersebut dalam rangka yang demikian ini. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu disebabkan karena dalam keadaan darurah, dalam keadaan hajah ya, dalam sebagian kaidah usul fikih Al-hajatu nazalu manzilat darurah bahwa ada sebagian hajat yang diduduk eh, yang menduduki kedudukan darurah seperti ya uang uang kertas yang di situ ada gambar naam demikian pula mata ya ikhwan KTP SIM dan yang semisalnya yang demikian ini diberikan rukhsah disebabkan karena manusia membutuhkan hal tersebut. Maka al-akhwat kita mengambil hukum ihtiyat berhati-hati adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa kita tidak melakukan ya dan tidak memanfaatkan foto tersebut kecuali dalam kondisi hajah hajah mulihah satu kebutuhan yang mendesak yang tidak mungkin kita bisa menghindar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Allah subhanahu wa taala berfirman ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو, أو ليخلقوا حبة نعم أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة الله سبحانه وتعالى taala berfirman dan ini hadis qudsi Siapakah yang paling zalim dari mereka-mereka yang membuat ciptaan seperti ciptaanku? Yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala ingin menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan kata waman azlam siapa yang lebih zalim? Kezaliman di sini nisbiyah. Sebab di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat dengan penyebutan waman azlam, waman azlam. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang mengada-ada terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Waman azlamu mimman mana masajid Allah. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang mencegah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Maka ayat-ayat yang menyebutkan waman azlam, siapa yang paling zalim, siapa yang paling zalim. Ya, ini nisbi. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini, siapakah yang paling zalim? yakni dalam hal orang-orang yang hendak menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling zalim adalah mereka yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah. Falyakhluqu dzarratan. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh Mujahid yang menunjukkan keumuman hadis tidak diperbolehkannya menggambar sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuhan, pohon, Nah, namun pendapat ini dibantah oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwa yang terlarang, yang tidak diperbolehkan adalah yang memiliki ruh. Falyakhluqu dzarratan, maka hendaklah mereka kalau mereka mampu hendaklah mereka menciptakan zarrah. Menciptakan semut hewan yang demikian kecilnya. Kalau mereka bisa. Dan mereka tidak akan bisa. Dalam keadaan mereka hidup, mereka tidak bisa. Apalagi setelah mereka mati. Nah, zarrah mereka tidak mampu menciptakannya. Dan ini pula hujah yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan dalam Al-Quranul Al Karim untuk membantah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang saleh dari orang-orang yang mereka anggap sebagai syufa'a yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa yaslubhum dzubabu la yastanqidhuhu min dha'f at-talib wal matlub. Wahai orang-orang yang beriman, telah diberikan contoh permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru. Ya ya, ya nas. ha? Ya ayuhan nas. Nah, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa menciptakan zubab. Seekor lalat mereka tidak mampu. Nah. Seekor lalat mereka tidak mampu. Nah. Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka bersatu seluruhnya dari ahli-ahlinya mereka, dari kalangan profesor. Ya. Dan para ahli berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Sebab mereka adalah orang-orang yang mati. Di saat hidup saja mereka tidak mampu, apalagi saat mereka mati. Nah, dan mereka itu ataukah yang mereka jadikan sebagai patung-patung yang mereka sembah tatkala lalat itu singgah di patung tersebut dan mengambil sesuatu dari patung itu, maka patung ini tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Tidak mampu untuk menjaga dirinya dari lalat. Maka yang meminta lemah, yang dimintai pun lemah. Da'ufat talib wal Maka kalau seperti lalat saja tidak mampu dikalahkan, bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan manfaat kepada yang meminta? di saat mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa menantang mereka, "Falyakhluqu dzarra." Silahkan mereka menciptakan seekor semut kalau mereka mampu. Ini membab at-ta'jiz untuk melemahkan mereka bahwa mereka tidak mampu melakukan itu. Awil awil yakhluqu habbatan atau hendaklah mereka menciptakan habba biji. Ya, yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman awil yakhluqu syairatan atau hendaklah mereka menciptakan syairah biji gandum dan mereka tidak akan mampu itu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bijinya lalu kemudian tumbuh ya menjadi bibit semakin lama semakin besar lalu kemudian memiliki tangkai dan akhirnya siap untuk dipanen. Kemudian ya dimanfaatkan lagi sebagiannya untuk jadikan sebagai bibit kembali yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu. Akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan. Insyaallah nuwasilu fi waqtin akhar. لأن عندنا الآن يعني مهمة مع بعض الإخوة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله